Di dalam bab ini penulis rahimahullah membawakan dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya seorang muslim untuk memiliki kekhawatiran, ketakutan agar jangan sampai dia terjatuh ke dalam dosa kesyirikan karena dia adalah dosa yang paling besar yang Allah tabaraka wa taala akan mengharamkan surga bagi orang-orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik dan belum sempat bertaubat belum sempat bertaubat dari dosanya tersebut innahu mayyushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimin min ansar ucapan Isa alaihi salam yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah faqad haramallahu alaihi jannah sungguh Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim kita masuk nah pada dalil yang ketiga pada bab ini Dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya dan Al-Imam Tabrani. Berkata mualif, "Wa fil hadis" dan di dalam sebuah hadis. Hadis di sini adalah hadis yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad, Tabrani, Ibnu Abi Dunya dan Baihaqi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda halaman 45 akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar perkara yang paling aku takutkan dari apa-apa yang aku takutkan atas kalian iya makna dari akhwafu ma akhafu alaikum ya bisa dilihat di bawah penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan asyaddu khaufan akhafuhu alaikum perkara yang paling aku takutkan ya atas kalian asyirkul asgar adalah syirik kecil fasuila anhu kemudian beliau Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang itu apa syirik kecil itu faqala Nabi menjawab arya syirik kecil itu adalah ria. Ria bisa dilihat di bawah definisinya izharul ibadati liqasdi ru'yatin silaha. Ria adalah menampakkan ibadah untuk tujuan agar dilihat oleh manusia. Ya, menampakkan ibadah agar ibadah itu dilihat oleh manusia fayahmidunahu alaiha hingga manusia pun memuji dia, menyanjung dia atas ibadah tersebut. Ya, jadi dia beribadah bukan untuk Allah, akan tetapi dia mengharapkan pujian, kedudukan, sanjungan dari manusia. Nah, kita lihat penjelasan Syekh penyarah yaitu Syekh Saleh Fauzan hafizahullah makna ijmali lil hadis. Makna global dari hadith ini likamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi dikarenakan sempurnanya kasih sayang Nabi rahmat Nabi terhadap umatnya wa nushihi lahum dan tulusnya beliau ya nasihat tulus beliau kepada umatnya bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meninggalkan kebaikan kecuali kebaikan itu akan ditunjukkan kepada umatnya. Ya. Di antara kesempurnaan kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah setiap kebaikan pasti beliau akan tunjukkan kepada kita. Walasharon illa minhu dan tidak ada satu kejelekan pun melainkan beliau akan peringatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Iya. Jadi yang namanya kasih sayang seseorang kepada saudaranya itu bukan hanya memberikan dia kebaikan-kebaikan saja tidak. Akan tetapi termasuk dari sayangnya seseorang kepada saudaranya adalah memperingati dia dari kejelekan agar jangan sampai terjatuh kepada kejelekan tersebut. Iya. Syirik dosa besar di dalam Islam dosa besar yang Allah tabaraka wa taala utus para rasul dari awal hingga akhir agar memperingatkan umat agar jangan sampai terjatuh pada dosa tersebut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memperingati hal itu kepada kita agar kita berhati-hati dari dosa-dosa tersebut. Eh. Wa minasyarril ladzi hadzara minhu al-zuhuru Madharil ibadati liqasdi tahsili nasi dan di antara kejelekan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam peringatkan adalah menampakkan diri dengan penampakan ibadah untuk tujuan mendapatkan pujian manusia. Ya, di antara kejelekan yang Nabi peringatkan adalah ya menampakkan diri sebagai orang ahli ibadah tetapi bukan untuk Allah tujuannya untuk mendapatkan pujian manusia iya. li'annahu syirkun fil ibadah karena hal ini adalah syirik dalam ibadah kenapa? karena tujuan ibadahnya bukan untuk Allah tujuan ibadahnya untuk tujuan naam perkara dunia wa huwa wa inkana syirkan asgara riya walaupun dia ini tergolong syirik kecil fakhataruhu azim tapi bahayanya itu sangat besar walaupun tergolong sebagai syirik kecil tetapi tetap bahayanya itu dahsyat iya li'annahu yuhbitul amala alladhi qaranahu karena ria itu bisa menggugurkan amalan yang diiringi iya. ria bisa menggugurkan amalan yang amalan itu ketika diiringi dengan ria gugur tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ya, tentang seseorang yang berperang, ya, berjihad tetapi tujuannya untuk fanatisme golongan. Rasulullah juga pernah ditanya tentang seseorang yang jihad mengorbankan nyawanya tetapi untuk mendapatkan pujian pemberani. Beliau juga ditanya tentang seseorang yang berjihad, berperang, mengorbankan nyawanya untuk mencari goni harta rampasan perang. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang jihadnya, perangnya agar kalimat Allah menjadi tinggi, maka ini yang di jalan Allah. Yang tiga tadi tidak tergolong. Eh, kenapa? Walaupun dia telah mengerahkan nyawanya, yang memberikan nyawanya mati di medan jihad, tapi karena salah niatannya, maka hal itu tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Eh, walaupun dia tergolong syirik kecil, akan tetapi bahayanya besar. Kenapa? Amalan itu bisa gugur dikarenakan penyakit tersebut. Walamma nufusu majbulatan ala mahabbatir riasah wal manzilah fi Dan ketika jiwa-jiwa itu memang memiliki perangai punya sifat ya, jiwa-jiwa ya, manusia itu ya dia ini memang punya perangai punya sifat ya cinta terhadap riasah cinta terhadap kepemimpinan wal manzilah jiwa itu ya apabila dibiarkan begitu saja dia suka untuk dipuji punya kedudukan di di kolbu kolbu makhluk ilaman salam Allah kecuali orang-orang yang Allah selamatkan karena ada akhwa fama ya khofuhu ala salihin. Maka penyakit ini adalah penyakit yang paling ditakutkan menimpa orang-orang soleh. Iya. Nah, makanya Rasulullah memperingatkan kepada para sahabat sebaik-baik manusia. Iya. Di antara mereka ada yang janji mendapatkan janji masuk surga dalam keadaan masih hidup. Akan tetapi tetap yang namanya jiwa itu kalau tidak dijaga dia akan cinta untuk pujian dia akan cinta untuk diangkat-angkat hal inilah yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai para sahabat ketika itu dari perkara-perkara yang aku takutkan adalah hal ini iya likuwati da'i ilaih karena faktor yang mendorong untuk ini sangat kuat bi khilafid da'i ila syirkil akbar beda dengan ya naam perkara-perkara yang menghasung seseorang untuk melakukan syirik besar ya fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minil kamilin karena hasungan dorongan untuk berbuat syirik besar itu untuk di hati-hati orang-orang yang beriman yang sempurna imannya hampir dikatakan tidak ada iya atau andai kata ada doif lemah beda dengan dorongan untuk berbuat syirik ke kecil itu sangat-sangat kuat ya karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan hal itu kepada para sahabatnya mungkin ya Nah, untuk berbuat dosa syirik besar hampir dikatakan tidak mungkin. Atau kalau seandainya ada ini kemungkinannya kecil. Tapi untuk dosa ria ini sangat besar karena ini mainnya di dalam kolbu manusia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memperingatkan hal itu pada para sahabatnya. Munasabatul hadis lil bab. Sekarang kaitan hadis ini dengan bab. Apa korelasi antara hadis ini dengan bab yang kita baca? Bab takut dari kesyirikan. Anna fihi al khawfa minasyirkil asgar. Kaitannya, korelasinya sesungguhnya di dalam hadis ini ada al khawf, takut dari syirik kecil. Kama fil kana ana fil ayataini qablahu al khaufa minasyirkil akbar. Sebagaimana di dua ayat sebelum ini, yakni dua dalil yang sebelum kita baca ini menjelaskan tentang syirik besar, maka di dalam hadis ini memperingatkan dari syirik kecil. Wal babu syamilun linau'ain dan bab kita ini mencakup dua macam ini ya. Bab kita ini mencakup takut dari syirik besar dan juga dari syirik kecil. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang diambil faidah dari hadis ini? Faidah pertama, ya, hadis ini memberikan kita beberapa faidah. Yang pertama, syiddatul khawf minal wuku fi syirkil asgar. Besarnya ketakutan, besarnya kekhawatiran, ya, terjatuh kepada syirik kecil. Wadhalika min wajahain. Dan hal itu dari dua sisi. Sisi yang pertama, anna rasula sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuku'ihi takhawufan syadidan. Ya, sisi yang pertama, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir ya, terjatuh ke dalam dosa ini dengan kekhawatiran yang sangat. Ya, beliau mengatakan apa? Akhwafu ma akhafu alaikum. Perkara yang paling aku takutkan dari hal-hal yang aku takutkan menimpa kalian. Jadi ini adalah kekhawatiran yang paling besar. Iya. Sisi yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fi salihin al-kamilin. Iya. sisi yang kedua, kenapa hadis ini memberikan kita faidah takut kepada kesyirikan? Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam takut khawatir terjatuh ke dalam dosa ini ya orang-orang yang saleh, yang sempurna kesolehannya. Ya, beliau menakutkan ini ia jatuh kepada para soha, sahabat, orang-orang yang sempurna keimanannya. Faman dunahum min babi aula, maka orang-orang yang di bawah para sahabat ini tentunya lebih utama, lebih pantas untuk takut dari dosa syirik walaupun syirik ke kecil. Faidah yang kedua, syiddatu syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan kepada kita amat besarnya kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala ummatihi atas umatnya. sihi dan betapa semangatnya beliau ala hidayatihim untuk memberikan petunjuk kepada umatnya. Wanushihi lahum dan hadis ini juga memberikan kita faidah sangat besarnya keinginan beliau untuk memberikan nasihat kepada umatnya. Yang ketiga, anna syirki anna syirka yanqasimu ila akbar wa asgar. Hadis ini menunjukkan kepada kita faidah kalau kesyirikan itu terbagi menjadi dua. Syirik itu terbagi menjadi syirik besar dan kecil. Di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan asyirkul asgar, syirik kecil. Ya. Jadi di sini menunjukkan kalau ada syirik yang be, yang besar. Fal akbaru Adapun yang besar, apa itu syirik besar? Ayusawiya ghairallahi billah fima huwa min khasaisillah. Ya, ini definisi syirik besar. Perhatikan ini penting. Ya. Syirik besar adalah menyamakan yang bukan Allah dengan Allah. Menyamakan yang bukan Allah dengan Allah pada perkara yang sesungguhnya itu termasuk kekhususan milik Allah. Ya. Jadi perkara-perkara yang seyogianya itu milik Allah maka tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Kalau seandainya diberikan kepada selain Allah maka dia terjatuh kepada syirik besar. Ya, saya ulang, definisi syirik besar adalah menyamakan yang bukan Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah kekhususan untuk Allah. Apabila kekhususan ini diberikan kepada selain Allah, maka dia terjatuh kepada syirik besar. Iya. Wal asgaru dan yang kecil, syirik kecil huwa ma'ata fin nususi annahu syirkun walam yasil walam yasilla ila hadil akbar adapun syirik kecil adalah dosa yang di situ terdapat dalil-dalil terdapat nas-nas yang menyatakan hal itu adalah kesyirikan akan tetapi tidak sampai kepada batas syirik besar sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ria adalah syirik tetapi Rasulullah menyatakan kalau syiriknya adalah syirik kecil. Jadi yang namanya syirik kecil adalah dosa-dosa. Yang di sana ada dalil yang menunjukkan kalau dosa itu kesyirikan tetapi tidak sampai kepada dosa syirik be besar. Sekarang yang perlu kita ketahui setelah mengetahui definisinya adalah apa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Wal farqu bainahuma dan perbedaan di antara keduanya. Satu, anal akbaro yuhbitu jami'al a'mal. Kalau syirik besar, dia menggugurkan seluruh amalan. Ya, kalau syirik besar, dia menggugurkan seluruh amalan seorang hamba. Ya, misalnya barakallahu fikum. Dia salat untuk Allah, dia haji untuk Allah, dia sedekah untuk Allah, akan tetapi ketika menyembelih dia serahkan sembelihannya bukan untuk Allah sedangkan menyembelih ini adalah ibadah yang apabila dipalingkan ini adalah dosa syirik besar maka ketika dia melakukannya naudzubillah yang gugur bukan hanya ibadah sembelihannya tetapi yang gugur adalah seluruh amalan dia iya ini kalau dosa syirik besar Wal asgara adapun dosa syirik kecil yuhbitul amala ladzi qaranahu. Dia hanya menggugurkan amalan yang di situ diiringi dengan kesyirikan. Ya. Apabila seseorang ria dalam sholatnya, maka sholatnya saja yang gugur. Tetapi amalan-amalan lain yang ikhlas akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini memberikan faidah kepada kita, pelaku dosa syirik besar ya dia terancam ya gugur keislamannya terancam gugur keislamannya iya adapun pelaku dosa syirik kecil nam dia masih tergolong sebagai seorang mus muslim iya yang kedua anal akbaro yuhallidu sahibahu finnar sesungguhnya dosa besar ini menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka kekal di dalam neraka berdasarkan dalil-dalil yang ada seperti yang tadi kita baca ucapan Isa yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an dan juga firman Allah yang lain Nah firman Allah di dalam surat An-Nisa yang sudah kita lewati innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika yasha ya sesungguhnya Allah mengampuni tidak mau mengampuni dosa syirik dan Allah masih mau mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dosa syirik besar ini tidak akan diampuni apabila dia mati belum sempat bertaubat. Nauzubillah min dzalik. Wal asghar la yujibul khuluda finnar. Ya, adapun dosa syirik kecil dia tidak mewajibkan pelakunya kekal di neraka tidak bisa naam tidak mewajibkan pelakunya kekal di neraka iya yang ketiga anal akbaro yang kulu anil millah yang ketiga perbedaan syirik besar dengan syirik kecil sesungguhnya syirik besar dia mengeluarkan dari agama ya memindahkan seseorang dari agama wal asgara yang kulu anil millah dan dosa syirik kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Eh, wallahu alam bisawab. Naam, ini dalil yang ketiga. Kita masuk kepada dalil yang keempat. Masih ada? Halaman 47. Masih ada fotokopiannya? Halaman 47. habis ada enam Baik, kita lanjutkan halaman ke-47 dalil yang keempat. Wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu. Dan dari Ibnu Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman Al-Khudali Al-Makki radhiyallahu an yang Allah ridho kepada beliau. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Iya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala nar Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang yad'u Apa mana yad'u di sini? addu'a huna huwa su'alu. Yad'u ya dari kata doa maknanya di sini adalah meminta. Ya, jadi barang siapa yang meminta ya. Yuqalu da'ahu. Ya, dikatakan oleh orang Arab da'ahu apabila dia meminta kepadanya. Atau mana lain istaghatha bihi, meminta bantuan kepadanya, beristighosah kepadanya. Ini bisa ya jadi ketika seorang Arab mengatakan da'ahu atau yad'u ya meminta berdoa bisa maknanya dia meminta bisa pula maknanya beristighosah iya barang siapa yang meminta kepada tandingan bagi Allah ya. jadi dia mintanya bukan kepada Allah mintanya kepada sesuatu yang seharusnya itu untuk Allah tapi dia mintanya kepada selain Allah maka dia telah menjadikan tandingan untuk Allah barang siapa yang meminta kepada tandingan bagi Allah dakhalan nar maka dia akan masuk ke dalam neraka dia masuk ke dalam neraka Qala berkata penyarah al manal al ijmali lil hadis makna global dari hadis ini Firdaus yukhbiru Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan anna man ja'ala lillahi syabihan wa mathilan fil ibadah. Sesungguhnya seseorang yang menjadikan sekutu, menjadikan tandingan di dalam beribadah, yad'uhu dia berdoa kepadanya yas'aluhu dia meminta kepadanya ya saya ulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan barang siapa yang menjadikan tandingan ya nam untuk Allah sekutu bagi Allah dalam ibadahnya dia berdoa kepadanya dia meminta kepadanya yani minta kepada tandingan tersebut wayastagi itu bihi beristighosah kepadanya nabiyan kana hadan niddu au ghairahu sama saja apakah tandingan itu seorang nabi atau selain nabi ya, dia mintanya kepada nabi pada perkara-perkara yang sebenarnya hal itu hanya Allah yang mampu berikan maka dia telah menjadikan tandingan untuk Allah sama saja apakah tandingan ini seorang nabi atau yang bukan nabi Wastamarra ala dzalika ilal mamat dan hal itu terus dia lakukan hingga dia mati. Lam yatub minhu, dia belum sempat taubat dari dosa tersebut. Iya, qoblal mamat, dia belum sempat taubat sebelum matinya. Fa inna masirahu ilan nar, maka sesungguhnya tempat kembali dia ke neraka. Nauzubillahi min dalik. Hadis ini menunjukkan kepada kita peringatan dari Rasul Barang siapa yang dia berdoa kepada selain Allah dan dia belum sempat taubat dari naam dosa tersebut hingga dia meninggal, maka tempat kembali dia ke neraka. Kenapa? Li'annahu musyrikun. Ya, karena dia adalah orang yang menyekut orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Wat, nah, dia adalah seorang musyrik. Nah, orang yang menyekutukan Allah. Watikhadun nit ala nawain. Ya. Membuat tandingan itu dibagi menjadi dua. Ya. Membuat tandingan itu dibagi menjadi dua. Al awal yang pertama ayyaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah au ba'diha Jenis yang pertama adalah dia membuat sekutu bagi Allah di dalam macam-macam ibadah atau sebagian ibadah. Naam. Jadi dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi lain doa kepada selain Allah. Iya. Dia beribadah untuk Allah, tapi di kala yang lain dia ibadahnya bukan untuk Allah. Iya. Fahada syirkun akbar. Maka yang seperti ini adalah syirik besar. Sahibuhu muhalladun finnar. Dan pelakunya dia dikekalkan di dalam neraka. Asani yang kedua, makana minasyirkil asgar. Ya. Jenis yang kedua adalah yang tergolong syirik kecil. Dia memang membuat tandingan, akan tetapi terkategorikan hal ini sebagai syirik kecil, bukan syirik besar. Perhatikan, ini hanya sedikit. Iya. Sehingga yang kecil dihafal, yang lainnya adalah syirik be, syirik besar. Contoh syirik kecil adalah seseorang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta Atas kehendak Allah dan kehendakmu Iya Atas kehendak Allah dan kehendakmu Ya dia samakan kehendak manusia dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Atau ucapan lain Laulallahu wa anta Kalau bukan karena Allah dan karenamu ya. Ini na'udzubillah terkadang seseorang terjatuh ke dalam hal ini iya dia ditolong oleh saudaranya dia mengatakan oh kalau bukan karena kamu padahal hal itu barakallahu fikum adalah pertolongan dari Allah kepada dia melalui saudaranya tadi iya. nah jangankan itu andai dia mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena kamu ini pun sudah sirik kecil kalau mau dia mengatakan demikian ya katakan dengan kalimat kalau bukan karena Allah kemudian karenamu ya jadi bukan dengan dan iya karena dan ini mengumpulkan yang sebelum dan dan yang setelah dan sebagai hukum yang sah yang sama tapi kalau kemudian ya yang sebelum kemudian ini lebih utama dari yang setelah kamu kemudian demikian orang-orang Arab ya menjelaskan atau para ulama Naam dari sisi lugah menjelaskan. Perhatikan. Naam. Wa nahwa dzalika mimma fihi al ataf bil wawi dan yang selain itu dari kalimat-kalimat yang di situ digunakan kalimat sambung waw yaitu dan. Ya. Makanya kalau mengatakan ya ini karena kehendak Allah kemudian disandarkan kepada yang lain katakan dengan kemudian ya masya Allah thumma syi'ta atau laulallah tsumma Kalau bukan karena Allah dan juga kemudian karena kamu. Iya, mungkin saya sudah kecurian, mungkin saya sudah masuk ke dalam jurang, tapi alhamdulillah pertolongan Allah kemudian dengan ditolong oleh kamu saya selah selamat. Demikian. Iya. Adapun menggunakan kalimat penghubung wau yang artinya dan ini tidak boleh. Iya. Wakas kayasiri riya Demikian pula yang termasuk membuat tandingan untuk Allah tetapi masih kategori syirik kecil adalah ria. Iya. Ria yang ringan. Wa hadza la yujibu takhlida finnar. Ya, untuk dosa-dosa yang seperti ini tidak menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Wa inda khalaha walaupun naam seandainya dia memasukinya. Ya. Jadi pelaku dosa besar ya di antara syirik kecil ya andai nanti di hari kiamat Allah tetapkan dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak kekal. Kenapa? Masih ada keimanan. Ya, yang satu saat dia akan Allah angkat, Allah selamatkan untuk kemudian Allah masukkan ke dalam surga. ya Taib. Munasabatul hadis lil bab. Sekarang kaitan hadis ini dengan bab. ya hadis barang siapa yang meninggal dalam kondisi dia menyeru ia memanggil, meminta ia kepada tandingan bagi Allah, dia masuk ke dalam neraka. Ya, kaitan hadis ini dengan bab anna fihi takhwifa minasyirki. Sesungguhnya di dalam hadis ini ya padanya ada peringatan ya menakut-nakuti dari kesyirikan. Ya, peringatan dari kesyirikan bibayani akibatil musyrik wa masyrihi. Yani dengan cara menjelaskan ya, menjelaskan akibat yang akan diterima oleh seorang musyrik dan tempat kembali seorang musyrik. Ya, dia akan masuk ke dalam neraka. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Faidah yang pertama, ijlis. Duduk ya. Duduk makan yang boleh lari-lari. Nah, faidah yang pertama, at-takhwifu minasyirki. Ya. Memperingatkan ya menakut-nakuti dari kesyirikan wal hasu ala taubati minhu qoblal maut dan hasungan untuk bertaubat dari dosa ini sebelum mati perhatikan Faidah hadis ini yang satu, yang pertama adalah menakut-nakuti kita dari kesyirikan. Iya. Dan hasungan bagi orang yang terlanjur terjatuh untuk dia segera bertaubat sebelum dia meninggal. Iya. Faidah yang kedua, anna kulla man da'a ma'allahi nabiyan awwaliyan bahwasanya setiap orang yang berdoa kepada selain Allah dia doa kepada Allah tapi doa juga kepada selainnya apakah kepada nabi ataukah kepada wali yang masih hidup ataupun yang sudah mati atau dia berdoa kepada batu atau syajaron atau kepada pohon faqad ja'ala lillah niddan lillah maka sungguh dia telah membuat tandingan bagi Allah ya. perhatikan barang siapa yang berdoa kepada Allah tapi berdoa lagi kepada selain Allah apakah nabi ataukah wali ataukah batu ataukah pohon maka hakikatnya dia telah membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, anna syirka la yughfaru illa bitaubat. Hadis ini memberikan kita faidah bahwasanya syirik tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Dosa syirik ya tidak akan diampuni kecuali pelakunya sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. <clears throat>